Sallu ala Nabi Muhammad Niki wonten dibuka kali Mas Pangsit kali Wawin niku kira-kira lanang apa wedok? perlu dibuktikan iki. Umpama mboten mujahadah kula keng macak wedok niku. Banci niku insyaallah mlebu surga. Ning cangkeme karo silite tertinggal ning neraka. niku cara teng Jawa Timur ini Laura lanang ora wedok ora kalau niku lah teng kafe niku ngimami bocah sholat niku sing rotok-rotok banci niku takon kula sholatnya nganggu rukuh napa nganggu sarung bah tak bahaya tadi akhirnya kula imami mboten purun kula gelem sholat tapi lah imami abah Gus Miftah kula wegah. Lha napa? Mengke lak abah sujud kula nafsu ndelok bokonge. <laughs> ya Allah. Iwa barahimakumullah. Kula wingi gawe posting teng Instagram. Demo puluhan ribu orang di jalan, bahkan teng Yogyakarta nganti bakar-bakaran. Di Jakarta seperti itu. Kulau matur. Kalau seandainya demo-demo yang sudah terjadi tidak nambah klaster baru COVID-19. Ini seharusnya pemerintah harus sudah mulai terbuka untuk mengizinkan pengajian-pengajian kembali dimulai. Nggih Mbak mboten? Oradil demo nyuwun sewu. saat tertib tertipe demo niku mesti kalah tertib kali pengajian. Urung ana ceritane pengajian kok mbakar ban. Nggih mboten? Apa rumangsane corona niku wedi kali tiang demo. Sing lucu niku bocah kula Jakarta. Bah izin. Ngopo? Ajeng teng gedung DPR. Ngopo demo? Mboten. Terus ada pengopo manasik haji. Kok nganggu ngelempar-ngelempar gedung DPR nganggu watu? Nggih, Bah, latihan lempar jumroh. Jadi kaya-kaya DPR niku gedunge setan. Sing cetha niku nyuwun sewu. Lak kula niku mlebu gedung DPR mesti kula guyu. Soalnya apa? Ternyata sak lucu-lucune Gus Miftah kalah karo lucune anggota DPR. Nah, tapi piye? ini rapat micok. Nah, rakyat ra gajian, DPR nyuwun sewu senajan to mboten mlebu tetep gajian. ini ya ora meri. Wong DPR niku wakile rakyat. Jadi rakyatnya pengen sugih diwakili DPR. Pengen duwe mobil apik diwakili DPR. Pengen omahe apik diwakili DPR. Jalan-jalan luar negeri diwakili DPR. Nyemplung neraka diwakili cangkemmu. Lah kula ngeten Bapak Ibu. <clears throat> Kula niku fair. Lah DPR ana apike ya tak dukung, lah ana salahe ya dikandani. Lah nyuwun sewu, demo-demo itu sebenarnya bagus. Orang berunjuk rasa niku angsal mawon. Tapi ternyata setelah kita lihat itu banyak yang demo niku ora ngerti sing di demo niku nopo. Bahkan ana sing diwawancarai, "Kenapa Anda demo?" Iya, karena ini undang-undang Meli Guslo itu merugikan lah omnibus law kok jadi meli Gus law lagu lo sebagai agamawan yang saya lihat bukan masalah substansi omnibus law-nya. Tapi nopo? Tapi nggih nyuwun sewu. Kondisi seperti itu sindiran kagem pemerintah. Jajan. Ya, Wong bungok-bungok cangkeme. wow wah muncrat kabeh. Sementara pengajian itu tertibnya kados ngeten iki Ya Allah, ibu-ibu niku maskeran gitu iya dukon jenengan niku masker mergo wedi corona apa mergo merongos kula nggih mboten paham tapi ini kita tertib kan loh gitu bahkan kalau ingin dulu ada 4 M yang perlu kita lakukan supaya kita selamat dari corona satu mencuci tangan hmm, lah zaman bian cilian kula niku mlebu mah kon cuci tangan kon mangan Nggih ta? Sakniki wis cuci tangan tapi ora ditawani mangan. Bosok-bosok. Nomor loro napa? M kedua mengguna, eh, menggunakan masker. Wis, menggunakan masker. Kula wingi senene kali bojo kula, "Bah, kok masker kula dinggo wong lanang kok maskeran?" <laughs> Oh iya. Lah nih kok ngeten-ngeten iki. malah kaya wawin aku. Jadi lawang lanang niku nembe adus, kok meromoro lawangnya buka di dulu uang, biasanya sing ditutupin apa nih nih, isin aku ngerti nih, lawang beda loro kene karo kene lak wawin beda isin aku ngerti Lah ya lagu janji nek dadi bancine lagi kon iki. Ya Allah. Mangke enten lagu anyar, sesuk Gus Miftah aja rekaman, judule loro Rumong sodoso kali Santri Maksiat. Nah, persembahan untuk anak-anak PGM. Jadi nyuwun sewu, memakai masker empun. Nomor telu napa? Menjaga jarak. Lah pengajian nggih susah kon jaga jarak. Oh, sing paling ciloko ya manten anyar, Manten anyar jaga jarak. Lah kelone kepiye ngoten Mosok kelone nganggo WA. Mah wis mlebu dereng lek silakan ketemu Mosok kelon kok nganggo WA cara ngendi Lah sing kula tonton teng Instagram niku ana lucu meneh. Menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak. Yang keempat, mentaati protokol. Ngomong protokol kleru protokol. Ya. Untung orang nganggo N umpama nganggo N dadi napa prokoton Ayo nah, ah, oh, kan kancane bunda niki sekolah belajar bahasa Inggris penggaris niku bahasa Inggris napa ruler lah Guru gurune ngomong orang nganggo R tadi kudu ruler macamnya ruler eh R nya dibuang ayo dibaca Ular. Malah sing di gua ere yang Arab goblok, goblok aku. Oh, bahasa Inggris itu gampang kok. Pintu bahasa Inggrisnya door. Pintu rano kuncine gedor-gedor. La wa rahimakumullah. Soal Covid niki nyuwun sewu, maka kalau ngomong kali bocah-bocah YouTube, judulnya apa bah? Kuat menghadapi Covid. Tapi saat dereng niku nyuwun sewu, dinten menika wau Kiai No niku engkang wafat niku wonten tiga. Gus Fuk niku pun Kiai Hamim Jazuli Gusmi lajeng saking Ginggong setunggal, setunggal saking pundi niku tiga. Milo kagem para masayih Al-Fatihah. Alhamdulillah. Alhamdulillah Alhamdulillah. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين niki lho kondisi ini. donyane semakin gawat pakune agama kata sing kapundhut mila kula kelingan dawe kanjeng nabi innallaha layak bidul ilma sesungguhnya Allah itu tidak mencabut ilmu intizaan yang taziuhu minal ab jadi tidak dicabut secara langsung walakin yak bidul ilma biqabdil ulama tetapi Allah mencabut ilmu dengan cara apa? mewafatkan para ulama satu demi satu ini nyuwun saya Mbah kaya kula barang niku umure sak pira kula mboten paham, tapi minimal asuk kula mati lah minimal jenengan iso nonton YouTube kula. Kula niku wis napa nggih? Kula bola-bali kok matur kali Bunda guyon. Bun, sesuk abah dhisik apa bunda dhisik ya? Bunda kita kon. Lah, aku mati dhisik, abah rabi meneh apa ora? <laughs> Ngono kuwi ta. Mesti ngoten iku takone. <clears throat> Ya kula jawab, ya kula nunggu takdir. Oh. Lah no takdire ya aku rabi meneh. Lah orang no takdire ya aku gawe takdir dhewe. <laughs> Niku kula kula sering guyon kali bunda niku. Terus gantian kula takoni. Lah sing mati abandi sik. Bunda kira-kira rabi menah apa ora? Oh, kayane oh, menah. Ya ora lah. Ngono. Ah, rabi menah yang malam pertama tak perimpeni ya. Ora tak primpeni mboten kula dendeni mboten bunda namung tak kandani wih gede nak aku aku ngon Elos ra rewel kok iki. Lemon tak nyek. Halah ndene mung cilik. Bayang ke matamu bayang. Ke. Allah itu mencabut ilmu tidak secara langsung. Maka nyuwun sewu, generasi muda hari ini kudunya belajar. Kalau ulama-ulama dahulu memberikan warisan kepada kita itu melalui nopo, nulis kitab, prasasti, lembaran-lembaran, suhuf dan lain sebagainya. Lah kelas ini ku saat ini nyuwun sewu. Angel kon ngata niku. Minimal nopo Meninggalkan jejak digital yang baik. Mila nyuwun sewu niki kulo kerawuan Wasekjen PBNO masih mampi tuduh PBNO mau mengangkat cerita Gus Miftah pengajian di dunia malam dan toleransinya Gus Miftah menjadi layar lebar. Jadi cerita kula aja yang ke film. Niki film. Jadi perjuangan Gus Miftah ngaji teng kafe, teng lokalisasi, ketemu begenggek, ketemu lonte. Niku. Lah mungkin umpama enten bancine ya pemerannya Wawin lah Masjid Mas Jad ingin daftar. Aku melu main film, jadi apa germo. Oh Wahyu, oh Wahyu beda. Oh. Mm Hmm. Antar jemput lonte. <laughs> nih, kula niku mikir, mosok digawe film. Tapi nginyuwun sewu. Ini nanti ketika kemudian saya putuskan saya terima akan menjadi warisan jejak digital bagi para santri-santri, bagi para jamaah Oh ben delok perjuangane Gus Miftah zaman awal bibit kawit babat alas ngaji teng lokalisasi mbiyen iki supaya dikenang oleh anak-anak kita. Niku nyuwun Karena apa? Pada akhirnya nyuwun sewu termasuk au ilmin yung tafa'u bih niku, ilmu sing manfaat niku. Hari ini bisa kita maksimalkan melalui medsos Mila kenapa anak-anak PGM itu harus aktif pengajiannya abah diposting anak-anak YouTube bingung ya, Neng yola gawe judul gitu saya ngapik titik. Kadang-kadang YouTube judulnya ramu tuh Engko Gus Miftah arep film perjalanan dunia malam umpamanya, Engko ana nggak YouTube, wah Gus Miftah gawe film judul apa beranak dalam kubur. <laughs> Kewekrek cangkem itu loh, Ada. Lah, kulo khawatir kalau kemudian kita tidak meninggalkan jejak-jejak digital niku nyuwun sewu. Karena semakin lama orang itu mun megah maca kitab, mun megah maca buku. Saniki nyuwun sewu postingan semenitan niku ya nyuwun sewu, lari ra umum. Padahal nyuwun sewu banyak postingan-postingan yang tidak bertanggung jawab. Maka belajar dari wafatnya para ulama niku nyuwun sewu, wong-wong nom kaya kula niki. Kok kula niki malah ngomong kali Bunda, saya menolak tua. Hmm, karena umur itu just number, hanya sekedar angka. Milo kula niku Covid itu justru semakin fit. Jadi meningkatkan iman dengan pengajian, meningkatkan imun dengan olahraga. Uh, jadi kula ini malah awak kula kenceng. Jadi ngacengan terus ngoten niku malam Cie cie. Ah, wis angel, angel. Eh daripada awakmu malah ngomah nangis karo nyanyi dasku mumet dasmu. Lho lak tenan to. Lah karena apa? Kalau kemudian kita tidak sekreatif mungkin Mas Imam untuk mewariskan hal-hal yang baik dan hari ini yang digemari melalui medsos ada ketinggalan maka kemarin pas kalau syuting kali Pak Ridwan Kamil di acara Gus Miftah niki minjang berubah jam tayangnya nggih wengi teng iNews niku setiap hari Selasa habis maghrib 18.30 niki harinya dipindah hari Jumat jam 20 jadi beroran nabrak sholat ngisa mereka mengatakan apa? lah bener niki Gus Miftah masuk TV tapi tidak sebagai seorang pemberi tausiah tetapi nopo sebagai seorang pembawa acara host Pak Erick Thohir bilang ini keren Gus kenapa Pak Menteri tokso tapi ada tausiahnya nah keren banget nih Milom bincang tanggal 6 likur kalau syuting bintang tamunya Sinten Mas Jadi korbuser. lah kalau ngomong kalau Jadi korbuser, saya bisa menjadi seperti kamu sebagai seorang host tapi gue rasa kayak aku nggak tausiah ayo harap yang ngopo we. ayo Kayak Dedi tahu sih ayo apa? Arabnya ngapa ayo? Bapak Ibu, bawa kepala saya ini botak. <laughs> Oh, Kayak pangsit. <laughs> lah, lah bilang buka Set anda dasme set malah set. Ah, lah ngono. Niki, Niki persatuannya perbakin. Persatuan Baduk Kincelong. Ah. Lah cara teng Yogyakarta namanya Mataram, manusia tanpa rambut. Ah. Lah wawin niki MTT, manusia tanpa titit. Ah. Perbakin Gus, perbakin juga. Apa wi? Persatuan Banji Miskin. banji miskin. Wis banji kere. Lah wawin iku lak nate jajan gudeg nang Solo kali kula. Pakai apa Mas Awin? Telur. Iya. Lah bakule ra krungu. Nganggo napa Mas Awin? Telur tetep ora krungu. Nganggo napa Mas awin Ndok. Maka belajar dari para ulama yang hari ini meninggalkan kita niku nyuwun sewu. Harus semakin produktif. Maka bocah-bocah YouTube, mbok siapapun kalian lah. Ayo leh ngaji bareng-bareng saya ngapi-api. Mila nyuwun sewu sak kalau terus teruske aku pengen bocah-bocah ini nyanyi santri maksiat Saya nyanyi apa? aku bantu ya eh. ayo nyanyi le ben Saat sadurunge rekaman karo abah sesuk jadi sesuk wawin ana saingane Kalau niku ngerti kok wawin niku lak nyekel mic mesti gini. <laughs> sok gaya padha lak neng omah ya nyanyi solawatan selawatan lagu lagune santri maksiat supaya bocah-bocah niki santri ra kakean maksiat ngoten. Santri yo. Lah sing digosok ki sandal yo lumrah. Kadang-kadang sempak lo digosok. Nah, itu gitu. Sing gosok ukurane S, sing digosok XL. Lah ya aduh ya ora muat to, eh, gegedan to. Iya. Ngelak. Sallu ala Nabi Muhammad. Oh. rekaman apa rawit? Nganggo mic Win, cekel mic Win. Kudune nek niki nek mboten ngagem uh, duet kalih kula elek niki. <laughs> Nggih niki. Ini cocok niku. Video klipnya kali kula. <laughs> Sing pemeran santri maksiat kowe ya. <laughs> Jadi aku ngonangi kowe pas ngelonde kan. Jadi niku kula ngomong kali bocah-bocah kula mburi niki. Al-Kindiliyah Ben nih. Sesuk lah niki pun normal sok pengajian teng mundi-mundi niki bocah-bocah kula ajak. Lah niku pengalamane niku kula ngomong. Kadang-kadang, lah kowe selo terus. Lah wong kuwi ana sing nanggepe malah mok DP kok. Aja dibatalke ya. anyar iki. Jadi pengalaman mergo bunda niku kadang-kadang ngandani santri wancine Jumatan. Abah wis ning masjid, bocah-bocah nembe atus. Nggih sampai sholat Jumat niku lho, masbuk, lah petok banget aku iki. Jumatan ning masjide dhewe ning pondoke dhewe kok iso masbuk. Wonge ya teko iki. Hmm. Ya melu guyu Asu. Milo gara-gara pengalaman niku Mas Imam, lah jadi lagu niku mau. Masuk Mas Imam ya. Masuk Anda. Masuk wae ya, kok. Apalpun. Yo, senajan to aku orang ganteng kaya Dori lah yo. Oh. Lah yo saingan matamu saingan ora. Lah yo sing penting aku lak bojoku bunda. Hai Jin. Sallu ala Nabi Muhammad. Lah tujuan kula nggih namung damel pepeling mawon. Niki tetep sesuk mlebu surga niki. Ah. Ya cangkeme diobong dhisik. Wak wak. Wak wak. Lah semua cara niku kula tempuh supaya apa? Ya kabeh wong gelem melu ngaji ngono lho, Win. Sampai saya besok itu tanggal 24, kula pengen ngaji teng klub-klub ana nyuwun sewu teng warung-warung kopi gede teng Yogya niku. Anak-anak muda milenial aja kula ajak ngaji ayo. Apalah istilah hibah lah, Gus Miftah membedah lah atau ngobam lah, ngobrol bareng Gus Miftah lah atau kobam lah. ke orang bertanya aku menjawab lah. Supaya nopo? Ini akan menjadi warisan Mas Iman. Termasuk nanti film yang akan kita buat macam-macam. Ono sing ngomong ngaten, kok aji mumpung Gus lah aku mumpung apa aku YouTube yura mangan duit sangka YouTube kalau orang ngerti duit YouTube niku rupanya kaya ngapa orang paham lho eh? abang kalau sing lemu kae cetok kayak mati urep dari Gus Miftah yang ngomongan iku mangane sound system kok masa awak wateng kabeh ya gue Karena apa? Genyuan sewu ini menjadi sebuah keniscayaan Bapak Ibu. Kulon niku sedih tenan. Begitu dikabari isuk wau kula pas sholat tahajud, Gus Fu meninggal. Ya Allah. Padahal di ngendikaken man lam yahzan bi mautil ulama fahuwa munafikun. Sing sapa wonge ora susah kelawan sedone para ulama fahuwa munafik, berarti dia munafik. Jadi lah ono dikabari ono kiai sakit, nopo-nopo jenengan dongake. Ya Allah moga-moga Pak Kiai kan jenengan paringi waras. Ora kok ono Pak Kiai sakit ya, ah, moga-moga ndang mudar. Wah hati-hati gue. Soalnya nopo Mautul alim, mautul alam. Sedone wong alim niku persasat sedone alam jadi ini niki donyane niku wis tua banyak kasus wong mati mergo covid orang disolati jadi bu covid tenan apa di covid covid kayak kulo gimana paham gini apa beten wong ora kabeh niku covid asline Ono wong kono asma mati ya sing didol covid e ngono kan wong kena wong korengan mati covid nah kabeh dikopat covid ke kita itu mendukung support kepada semua tenaga medis tapi yo ya nyuwun sewu tetep mawon ana sing nakal kadang-kadang nyuwun saya kaya pingin rame sing teng yuk teng uh, medsos nih. Nopo mati bojone niki ustazah nyuwun saya di foto foto padahal wong wedok ana meneh salat jenazah nganggo ruko goblok goblok gek madhabe sapa meneh tapi tenan sesuk asing sing mati wawin tetap tak rukokke sujud kula soalnya nopo dosane kakean ben Gusti Allah lak ngapura iki tenanan ben ilang ngene iki Jangan sampai kemudian gara-gara ini kita kemudian malah kehilangan Allah. Maka nyuwun sewu. paku pakunya agama niku kan dongak dongake kabeh. Kula niku kelingan, kenapa kok saya minta pengajian segera dibuka? Orang sanggih kula. Niku nyuwun sewu. Niku wonten sembako, ada 300 400 sembako niku bun ya. Bapak Ibu sing rawuh dalu menikah ning ngomah randuwe beras tenan, mang jaluk mungkin kula wene Kecuali wong pergi, lah wong mriki kabeh kula wene di luar masyarakat sini sing jenengan mriki wau ning omah ra duwe beras ra duwe mungkin ngomong mawon niku kula tasih enten stok 300 sampai 400 kardus sembako tak enek gratis manjaluk ora usah nggawa surat keterangan miskin miskin di sini menapa kaya wong mriki wingi didata dipikir jeluk KTP ini aja jinopo sumbangan <laughs> bono nuwun sewu daftar rondo <laughs> kere kere saat dengi kalau terus kayak ngaji nih, niki enten sing badhe mualaf, monggo munggah panggung sing badi sadar. Tadi ada dua orang, yang satu dari Gresik, yang satu dari Jogja. Oh, Kalimantan. Mana-mana? Yang lain tadi mana? Sing badi mualaf pergi, depannya Pak calon Bupati Bluroni. Monggo Ibu saking Gresik wow. Oh. Niki saking Mundi, Kalimantan. Bocah Pak pun di. Sing Jogja. Monggo sampe pergi, pergi-pergi pergi. Minggah mriki mboten ana apa, Bu? Mriki mboten ana apa. Dadi lha ana sing takon, "Miftah kalau ngaji karo miso-miso apa ana hikmah?" Lha iki hikmah iki lho. Heeh, do kemindil. Kindiliah. Monggo mriki Bu, mriki mriki mriki. Tolong Mas uh, dikasih mic. Pak Wiratno wae bocahe Pak Wiratno pundi sing badhe mualaf? Pak Wi, Iki pengen malah pengen kafir iki. <laughs> oh santri. Sampun Pak Wi, bocah jenengan Pak Wi. Oh, mriki-mriki sekalian. Engkang badhe sadat monggo. Yang dari ganti warna mana ganti warna? Oh, tong mriki-mriki. Oh, monggo monggo Bu. Engkang pundi? Kali kalian apa? Oh, dia membaring sing, Wah. Angel, angel. Lah wong kiye dihowak iki piye iki? Pundi? Oh, ganti warna yang ini. Sing Kalimantan iki to? Oh, Pak Nardi, ngimpun-pun niki berarti. Nama ini Bu sinten niki sing niki jenengan nggih. Emi Dwi Setiti. Em iya, Emi Dwi Setiti. Dwi Setiti. Setiti. Saking pun Bu Emi? Aku lo asli Jember namun tinggal tinggalipun wonten Gresik. Oh, Gresik. Agama sebelumnya? Kristen Protestan. Kristen Protestan. Satunya Ibu siapa? Ibu Sri Artuti. Sri? Sri Artuti. Oh, lah pikir Astuti tak gibuk pada bujuku. <laughs> untung Ar Artuti saking pun ibu Artuti aslinya Kalimantan kula aslinya Prambanan lu sih ngomong Kalimantan mau sopo iya, iya. tapi eh? tinggalnya di Kalimantan mas oh tinggalnya di Kalimantan oh, oh. angel angel angel temen tuturanmu agama sebelumnya apa ibu Memang awalnya saya Islam, terus kemudian hmm. uh, masuk oleh ikut suami uh. Uh, Kristen Protestan. Oke, okay. masuk Islam bukan karena paksaan, gih? Kalau ibu dari Gresik tahu Gus Miftah dari mana ibu? Dari YouTube. Oh dari YouTube, hmm. wali YouTube. <laughs> Belum masih mam, dajal, wali YouTube. Hmm. <laughs> Mula ngono sih, sing dipostingnya sing api-api win. Oh. Besok wawin tak kayak film lah, Banci Tobat. Kalau Ibu siapa Artuti sudah tahu Gus Miftah dari mana? Dari teman. Oh, dari teman. Iya. Oh, dari santrinya Gus Miftah, dari teman. Ngono ora apa-apa, wis sing lemu-lemu kuwi. Ah, ora apa-apa dirani lemu. Ora apa-apa aku dirani lemu mergo mangan sego. Daripada kowe kuru gaweane mangan kanca. Iya. <laughs> Ya ya ya ya ya ya. Angel ya. ah, angel. Ah, Mohon sakit sahadat. Yang ini dereng. Ya, satu-satu aja digantian nggih. Ben ora salah. Pun sedanten nyakseni beliau-beliau berdua masuk Islam tanpa ada paksaan dari siapapun. Saya juga tidak pernah mengenal beliau sebelumnya, nggih. Semua semata-mata karena hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Jenengan nyakseni tiang sahadat ngoten nih? kalih nyuwun kali Gusti Allah. Ya Allah, muga-muga jenengan netepaken iman lan Islam kula lan mugi-mugi panjenengan mboten sekali-kali mematikan kulo dalam keadaan non Islam tetap dalam keadaan iman dan Islam amin Allahumma amin soalnya sing jamin itu nama Gusti Allah kayak layarnya keter kalau kayak zaman TVRI zaman Bian, kalau tahun rong ewu rong puluh layarnya keter gitu kayak TVRI zaman Bian. Kayak sepeda zaman plombir. Masa ya apa tak dandani anten ini ini jans Musro. Ibu sinta namanya apa? Bu Emi. Emi Rian ya Emi Emi Dwi setiti Nah, Emi Dwi Setitik. Ya? Lah yo ya beda kawe ora Ibu wa tindak mriki kali sinten? Piyambak. Piyambak. Nitih napa? Bis. Bis. Lajeng dipun Saking Gresik jam pinten? Jam 8. Jam 8. Wole jeng wau. Nggih. Masyaallah. Niku lawang wis niat tenan iki. Langsung dijemput kalian santri sembah Santri. nggih santri. Masya Masyaallah. Mungkin ongkos bisa kulo ganti. Ya Bun ya. Nah, diganti. Ongkos saji ya tak dongake. Khusus wawin tak inep ning hotel ning sekamar kali Sumanto. Ah, salah. Terus kula nggih ngebis Ya, engko tak ke bokong bis. Bu Emi Dwi Setiti, diterokke Gus Miftah nggih. Nggih. Mike diagem. Ashadu. Ashadu. An. An. La ilaha. La ilaha illallah. Illallah. Wa ashadu. Wa ashadu. Anna. Anna. Muhammadan. Muhammadan. Rasulullah. Rasulullah. Saya bersaksi. Saya bersaksi. Dengan sebenar-benarnya. Dengan sebenar-benarnya. Bahwa tidak ada Tuhan. Bahwa tidak ada Tuhan. Kecuali Allah. Kecuali Allah. Dan saya bersaksi. Dan saya bersaksi. Dengan sebenar-benarnya dengan sebenar-benar bahwa Nabi Muhammad bahwa Nabi Muhammad adalah adalah utusan Allah. Utusan Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, insyaallah. Bu siapa mau? Artuti. Ya. Siapa sebelum Artuti namanya? Sri Artuti. Dwi Artuti. Ya. Oh, Sri Artuti. Oh, Sri Artuti. Sorry, Bun. Beja langsung kundur tengah Kalimantan melih. Oh. Dang Balio Sri. Kita iki anu masih Imam ya. Jadi wong nyahadat ke wong suwanta iki mau ora haji. Tarik Gus. Tarik sis. Monggo. Monggo. Ya Allah. Tarik Sri matamu tarik Sri. Ini tarik apa nih kok tarik Sri? saya kira jadi wong top aja nggak yawe kemarin podading hari ini semangka uh, kemarin dianggap penting sekarang bukan siapa-siapa oh. <laughs> oleh pokoknya oh, eh, jeru eh, dibayar mergo cangkeme sih Wow, Bu Sisa ini saat ini nomor kali Bu Sri Aratuti. Bismillahirrahmanirrahim. Ashadu. Ashadu. An. Quran. La ilaha. La ilaha. Illallah. Illallah. Wa ashadu. Wa ashadu. Anna an Muhammadan Muhammadan Rasulullah Rasulullah saya bersaksi saya bersaksi dengan sebenar-benarnya dengan sebenar-benarnya bahwa tidak ada Tuhan bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah kecuali Allah dan saya bersaksi dan saya bersaksi dengan sebenar-benarnya dengan sebenar-benarnya bahwa Nabi Muhammad bahwa Nabi Muhammad adalah adalah utusan Allah. Utusan Allah. Alhamdulillahirobbilalamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma nawwir qulubahuma binuril iman, binuril islam, binuril Quran, binuri sayyidina Muhammad. Binuri hidayatika kama nawartal ardo binuri syamsika abadan birahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahirabbil alamin. Kula dhewe mboten paham. Ya kok wong niku kula wingi teng Jakarta nggih tiang kalih sak keluarga, tiang Cina. <laughs> Gus, saya pengen masuk Islam, mohon dibimbing. Dan insya Allah benjang tanggal pitu likur pas kula syuting teng Jakarta ada satu artis yang sudah kontak ke Mas Awan, manajernya Abah di Jakarta untuk menjadi seorang muslimah. Pengen syahadat. Semoga-moga koncone dhewe tambah kathah nggih. Amin Allahumma amin. Ya Allah, kalau ada barangnya kamu, kawan, dengkulku lemes banget nih. Semoga-moga anu gih istiqomah gih. mungkin. Mengke tak wenehi gitu ku rukuh. Nggih, rukuh. Termasuk wawin, tak kayak rukuh. Sarung. Oh, sarung toh. Oh, tobat. Ya Allah, ya Allah. Salam ala Nabi Muhammad. Anu, Aku tak ngombe wedang dhisik, wawin karo pangsit nyanyi dhisik. sini. Tarik Sri. Madam, ibu gue mriki. Mriki bukan apa? Nyanyirin, aku tak ngopi dhisik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Oke, okay. <clears throat> sebuah lagu herbal. Kok herbal? Suka teki. Oh iya. Lagu kok herbal. Sebelum suka teki. angel, angel, angel, angel. Ganti lagu uang kuih baik oh kuwi? Sing putih kuwi loh. Uang kok sandung lamur tok to kuwi. <laughs> Wis kuwi ngerti. makanya Mangane sound system dene. <laughs> <laughs> wak wak wak. Awak mengerti ra? Gajah kae. Yeah. Seumur hidup kelone kapan rono sing ngerti. Kan aku kon gue Lampung gue gajah. Jadi pelatih gajah kira atau tau ngerti kapan gajah kayak kelon. Soalnya apa gajah kisin wawak Wawake gede e cilik. Lah. Oh iya iya Lah biasanya wong kok awak gede berarti e aku rawani. eh, eh, gue jajal kaya ngo. gue rakyat kaya <laughs> Kelale po irong ngono. Allah. Ya ne mbayangke wawin ki. Ya mbayangke wong aku nggonku dhewe tak goleki ora enek kok. Ah. Aku dududu. Apa? Kowe nyanyi apa? Nyanyi seketeki herba. Seketeki. Aku tak singgal saya Oh iya. aku sing ngalah nak. Terus berarti Iki lagune iki yo. Yo lagu kok. Aku tak singgal. Terima mundur timbang loro ati. Masyaallah. Amin. Iki lagu pikir solawatan. Oh, raih iki dengan Niki. Oh, alah. Ba'u ain ain. Ain. ain. Kaya lagi salah kok. Ba'o ya neng kowe wis lali. Ora bakal balik. anu bule cangkeme ombo banget iki sarai cangkem kabeh kok cengkokmu angel men oh ini kan modifikasi oh, kan ono selawatane jadi karakternya jelas oh kol-kola Kada kol-kola tajwidnya makhrajul hurufnya mesti jelas Masya Allah far eh, fa fa farib bahasa <laughs> angel ini klub loh ini klub loh paribasan awal urip karibalung lilo talakoni sarang-sarang wis kumat iki. Aja mundur mundur aku digoreng nih. kabeh iki ono sih, ono penyedot debur lagi. Kok kro kabeh kok gue. kuwi. Ah, dereke Gus Miftah kudu semangat. Kudu semangat. Pangser ki salah. Gue pun ya grogo grogo apa orang rono isi. rono isi isine gogrok. kok oh niku anu wak sanes sanes sok niku wak Napa? Ah, niku anding <laughs> anding anding anding ciklo. Kuwi sapa setengah kuwi? Eh? Oh Mas Dori monggo, enggak, Pindah malah. to. Oh Mas Nada. Oh tamu. Enggak beri sih tamu mana siapa kui? Alhamdulillah. Oh, Pak Abdul Halim Bantul. Wah, mriki, dina Harus apa sih sini? Oh Pak Agus, Pak Bub. Ya wis. Pokoke pondok ini niki kebak calon. Pokoknya mbuh kabeh tak tompo, pokoknya ini. Hmm. Enggak, pinarak mriki. Lah, itu ada telu berarti. Ana bloro Bantul, Aro, Sleman. Pak Alim riki jajar kali cah bloro nih <laughs> Protokoler, tos. Nah, mriki mriki. Pak Agus mriki mriki mriki mriki. Mriki mriki jajar mriki. Wayang-wayang mriki. Nah, mriki. Kuwabe teko, ana sing nggo duit ra ya? <laughs> Wah, ya Allah. Monggo monggo monggo monggo. On, bocah-bocah laskar lungguh kono wae, rasa lunga kono kowe ning kono. kono. Ah, lungguh kono lungguh. Laskar kok wedi kotor yo apa. Eh lungguh ning isor aja ning kono nutupi, ning isor lungguh. Lungguh lungguh lungguh lungguh lungguh lungguh lungguh. Kowe iki apa meneh iki? Iki pas. Hmm. Lha iki ketoke ning arep panggung nyoh ngono begitu mulih bayar bah ngono e. Eh, jangan angel angel. Salu ala Nabi Muhammad. Eh, nika wau barnya ke tiang. Saniki wancine niki. Kula jeng nyuwok wong telu niki. Iki aku janji. Niki bocah kula saking bluro, wingi wakil bupati. Niki santri kesayangannya Gus Ali Tulangan Sidoarjo mereka. Kowe sampai sudah di bupati lali giyebuk karo. Nggih, soalnya niki melu kula mun dangu Pak Arif Roman niki. Ya, dongake muga-muga dadi Bupati Blora. Pak Halim gebuk rae. Ya? <laughs> Ora lah Pak Halim kiai soalnya. Ya, saat niki Pak Arif, Pak Abdul Halim, kalian Mas Agus semuanya berdiri. Berdiri gerak. Menangan kiai kok. <laughs> Ah. Mikir di mikir per tak kasih waktu 3 menit hmm, dari Pak Arif yang duluan pertama datang mikirin yang pertama calon Bupati Bluro Saudara Arif Prokman, waktu 3 menit kecuali kandel tambahi <laughs> kandel apa yang nyalon Bupati malah jalo aku ragat ya. <laughs> monggo Pak Arif Tersun, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Guru saya Gus Miftah Teman-teman saya Mas Halim, Mas Agus saya datang sini niatnya mau ngaji dengan Gus Miftah. Etok-etoknya aku jamaah. Ya. ya. Gus Miftah ini penggemarnya jamaahnya di Blora banyak sekali. Ya, kita merindukan nanti semoga kalau diamanai jadi Bupati Blora akan sering hadir di Blora. Amin. Uh, untuk memberikan kenapa tausiahnya di Blora karena sangat dirindukan untuk hadir di Blora. Mohon doa restu seluruh jamaah. Semoga mohon doanya untuk Kabupaten Blora. Kalau nanti yang jadi Bupati santrinya Gus Miftah, semoga akan lebih maju dan barokah. Amin. Atur suwun, Allahumma fiqil tarik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang kedua, nah, niki Yogus, ya Yogi ya yo tetap sesok Ojo kok apa ya istilahnya? Kiai sing bu, sing pas niku kira-kira kiai sing bupati nopo bupati sing kiai? Eh? kalau tak takon, luwe penting kiai ini nopo bupati ini? jadi nah, jadi Dadi niku Pak Halim niki jadi bupati. Mboten. Lah niku mboten. Santri-santri niku begitu ditanya, kowe iki dadi santri iso dadi apa? Wah, jawab iso kaya Pak Abdul Halim. Wah, ngono. Jadi ternyata santri niku iso jadi nopo mawon. Santri iso dadi presiden. Sinten? Gus Dur. Santri wakil presiden. Ki Maruf. Santri jadi wakil gubernur Gus Yasin. Santri jadi gubernur Bu Khofifah. Nggih mboten. Santri jadi kiai viral Nah, niku jadi supaya kemudian orang itu punya cita-cita. Maka Gus Miftah sering mengatakan apa? Kalau ada orang mengatakan mimpimu terlalu besar, katakan kepada mereka, bukan mimpiku yang terlalu besar, tapi pikiranmu yang terlalu kecil. Lah, Milo Pak Abdul Halim, tiga menit dari sekarang. Kesuwen disemprit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gus Miftah, Kiai berjuta umat yang saya cintai, saya hormati, Bapak Ibu sedaya jamaah Al-Kintiliyah Al-Bantuliyah wonten mboten niki? Wonten. Saking pundi nika sing Bantul nika? Jal tak absen sing Bantul ngacung. Walah alah sakmene oke. <laughs> Luar biasa nih. Jamaah Al-Kintiliyah Al-Bantuliyah saking asuhanipun Gus Miftah luar biasa banyaknya Bapak Ibu lan sederek sedaya ingkang kawula hormati alhamdulillah dalu punika kita saged makempal nglajengaken e, majelis mujahadah zikrul ghafilin malam Ahad Pahing wonten dalemipun Gus Miftah punika mugi-mugi majelis mujahadah majelis taklim punika saged ningkataken ngelmu ngamalan ibadah kita wonten ngarsanipun Allah ing akhiripun kita sedaya kaparingan husnul khotimah mekaten Bapak Ibu derek remen derek bingah derek mangayu bagyo anggenipun Bapak Ibu sedaya nderekaken Gus Miftah wonten majelis-majelis mujahadah majelis taklim kados dalu punika matur nuwun onjih pitepangan rumiyin gandeng kula niki dudu wong terkenal kaya Gus Miftah kula perlu pitepangan nami kula Abdul Halim Muslih nek kedawan Kang Halim ngoten mawon nggih niki sing wong Bantul kenal kula mboten niki Alhamdulillah <laughs> Nggih nggih matur nuwun Mekaten wonten kirang langkungipun nyuwun pangapunten ingkang kathah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sing nomor telu niki calon wakil bupati Sleman. Kula niku kan biyen gaweane niku ya tukang gawe bupati. Ning kula rong tahu oleh manfaat songko bupati. Hmm. Estu niku, estu. Kula niku rong tahu ceritane sambat kali bupati bab napa mawon. Makin Milo bareng-bareng bareng wong telu niki sambutan awake dhewe kabeh duwe wasiat kagem bupati, calon bupati, calon wakil bupati. Nggih? Nah, mila nyuwun sewu niki pondok niku manggone teng Sleman, tapi alhamdulillah dugi dinten menika kula dereng nate angsal bantuan saking Kabupaten Sleman. Tolong tahu. Jadi nyuwun sewu, kalau di daerah-daerah lain niku nyuwun sewu kaya teng Sumatera, teng Kalimantan, teng Sulawesi pundi-pundi. Kalau ada orang daerahnya niku jadi menonjol ngoten niku jadi kebanggaan daerah. Lah kula niku teng Sleman belas sing gagas nggih mboten enten. Kula yo ya ora njaluk digagas. Kula ora digagas bupati ora apa-apa sing penting digagas karo jamaah. Insya Allah selamat dunia, selamat akhirat. Kepada Pak Abdul eh, Pak Agus Kholik, tiga menit dari sekarang, kesuwen tak grantel. <laughs> Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, Gus Miftah ingkang tansah kita hormati wonten Eng dalu menika kawula nderek remen uh, wagen nderek majelis eh, Dzikrul Ghafilin wonten ing dalu menika. Salajengipun uh, wonten Eng mriki menawi Mas Halim Waus sampun kondang nggih wonten Eng. Bantul amargi nggih kala wingi nggih sampun dados wakil bupati nek kula niku dereng. Niki sek ajeng mangke nek direstui kalih Gus Miftah. Nggih. Niki eh, nyalon wakil bupati saking eh, Kabupaten Sleman. Niku wau Bantul kathah sanget nggih. Sing Sleman kathah mboten nggih niki. Oh. Alhamdulillah. <laughs> itu nyuwun donga lan restunipun e, para bapak-bapak so ibu-ibu sedaya jamaah majelis Zikrul Ghafilin mugi-mugi samangke e, eh, dalam waget ngemban amanah saking para kiai ingkang sampun ngengken kula dados eh, bupati lan wak, wakil bupati wonten ing Kabupaten Sleman. Mekaten ingkang waget kita aturaken Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Bapak katuran berdiri dulu. Ayo wasiat nggih calon bupati wakil bupati. Heh calon bupati. Eh calon wakil bupati. Rungok no kupingmu. Ojo neko-neko. Ojo leno. Ojo nakal kabeh kui ngunduh waing pakarti becek ketite Allah ketoro, laku utama nguntungake wong liya laku utama nguntungake wong liya laku utama nguntungake wong liya heh calon bupati heh calon wakil bupati Kapan kowe dadi wong apik? Lah kapan? Tepuk tangan untuk semuanya. Monggo katuran negah Pak Halim, Pak Agus, kali Pak Arif. Lah kula niku ajeng mejang sinten man kula nggih los ra rewel, soalé kula ora kepentingan. Nggih napa mboten? Kula takoni, sinten sing asal rawuh Gus kabeh oleh teko. Kula mung niteni mawon. Kok saiki gelem teko, sesuk ora gelem teko. Ya, delok wae ngono ae Ya kan kadang-kadang kiai ini mau dianggap kaya dong salam, mau dianggap kaya laos. Napa niku dong salam kali laos? Yen masak sayur digoleki dhisik dhewe, sayur mateng diguwak dhisik dhewe. Bahkan kadang-kadang laos niku dipisui. Jui kok neng piring, oh dimplok bono laos diancok. <laughs> Ngoten niku biasa. Nih insya Allah telung tiang tiga niki termasuk tiang-tiang ingkang muhibin, ingkang tresno kali para kiai. Amin Allahumma. Amin mergo teng kemana anten calon kula tak ngajini teng mriki mawon nggih kaya cangkruan kae lho <laughs> ngene iki apik banget ya iki <laughs> ya Allah sallu ala nabi Muhammad ya kula ajeng ngaji babakan covid niki sing kula bahas wingi kali Pak Erick Thohir kali Pak Ridwan Kamil kali Pak Menko nah ning saderenge bocah-bocah mburi iki nyanyi le ayo lagu niki sesuk ajeng kula usulke dadi lagu soundtrack filme Gus Miftah Eh Mas Imam, Mas Imam di Wenemik, Mas Imam sutradaranya di Wenemik. Mas Imam di Wenemik. Mas Imam Sekjen PBNU sutradaranya di Wenemik. Yeah. Saat ringi nyanyi rumah uh, eh, rumah so Mas Imam, kira-kira sesuk judul filmnya Gus Miftah napa Mas Imam? Judulnya Insya Allah namanya Infinity. Apa? Infinity. Infinity. Infinity oh, wong desa <laughs> ku opo? Mas? Infinity itu kekuatan tidak terbatas. Uh, kekuatan tidak terbatas. Yeah. Gus, sesungguhnya ini Gus mumpung jenengan maringi kesempatan matur. Terus nyuwun pangestu sekaligus niki sebagai pemanasan. ini kan film layar lebar yang nanti akan diproduksi bersama-sama dengan PBNU melalui yeah. NU Channel film layar lebarnya judulnya Infinity yang tadi Gus Miftah sudah menceritakan lah sebelum niku kangi pemanasan kita pengen juga mohon barokah doa Gus Miftah dan semua yang hadir jamaah kita lagi mempersiapkan produksi apa film super santri superhero nya santri yang nanti insya Allah Gus Miftah akan kita daulat menjadi kiai langit di sananya setuju nggak jamaah setuju nggak saya Saestu? Oke. saat lek setuju, mulai saat Niki biasa kan Bapak Ibu uh, diajak sodakoan biasa toh? Lah niki kula nyuwun sodakohe Bapak Ibu kangge Gus Miftah official dan NU channel sodakohe mboten sodako duit tapi sodako sab sampun sabrek napa dereng lek dereng sabrek kebangetan sing rawuh nggih Sabrek Gus Miftah official Sabrek NO channel. Sakit ngertos cara nih subscribe buatan Bu? buatan betul HP no betul apa buatan Coba dijajal pun subscribe no dereng. gih pun mangke nyuwun apa barokah Bapak Ibu sedoyo mumpung niki mulai awal Maulid Gus. Niki nyuwun diwasakan solawat Hasbi Robi Gus. gih mungkin Hasbi Robi penutupan. Eh, Rupan. Saniki rumangsa dosa ini niki menjang dadi uh, soundtrack filme Gus Miftah Benjang. Pun. Sallu ala Nabi Muhammad. pengen dungo. cangkemnya cangkeme ngopo Ibu Bapak, kenapa ini perlu saya sampaikan supaya Audi KB selamat. Amin. Nomor siji. Ada yang mengatakan bersih itu menjamin tidak kena corona. Ternyata teori ini salah. Bukti Buktinya nopo? Prancis niku negara sing paling resik saat dunia nomor 5. Tapi kenyataannya Prancis niku sing kena Covid 470 ribu. 470 ribu. Artinya apa? Tidak ada jaminan wong sing resik kuwi ora kena corona. Nomor siji. Nomor loro. Katanya corona itu takut dengan panas. Bukteke Iran. Iran itu negara yang paling panas karena gurun pasir. Tapi jenengan ngerti? Yang terpapar COVID-19 di Iran 67 ribu Nomor loro. Nomor telu, wong niku lah hati-hati lah bakal kena corona. Sing kondo sopo? Pangeran Charles Inggris. Sak keluargane kena corona. Padahal dikawal karo pasukan teng Inggris. Nomor telu. Nomor papat, ini wong niku lah nyuwun sewu sregep olahraga ra bakal kena corona. Sing kondo sopo? Cristiano Ronaldo, corona. Zlatan Ibrahimovic, corona. Valentino Rossi, corona. Nggak ada jaminan. Presiden dengan segera protokolernya tidak kena corona. Buktinya Donald Trump kena. Ayo harap ngopo Dokter saya ngerti kesehatan ora bakal kena. Teng Indonesia sing sedo bon satu dokter lebih. Tak balik saya kayak kekrek cangkemmu lho. Ah, Saniki diwalik. Kalau memang corona itu hanya menyentuh orang-orang yang kotor, kudune pengamen, gelandangan, wongedan, itu seharusnya banyak orang-orang yang tinggal di tempat kumuh, compang-camping, kudune kena corona. Tapi sampai hari ini saya belum pernah mendengar wongedan edan itu kena corona. Betul, kalau pengen jenengan ngajak, kula ajak mikir. Lah mungkin kok iso ngono ki sak janjene wonten apa to Gus ngono? Lho, kowe wong desa ngomong konspirasi ya lah lah cangkemmu gaya. Oh, ah. hmm, biasanya mangan sambal terasi ya konspirasi. Ngono sih. Lah kula niku percaya corona niku wonten, wonten tetep wonten. Covid-19 niku wonten. Lah, maksud kula niku kok iki iki beda, teori karo praktek iki beda iki ana apa ngoten? Nggih, mula ngrungokke dhisik. Sing mulai dhisik corona. <laughs> Ayah motor mulia mulia. <laughs> Padahal cintaku padamu seperti coronavirus. Tidak nampak tapi sangat serius. Nah, nah Hei bunda. <laughs> ayu nih. Pesek ya, ayu. Wayai, wayai. Wayai matam. Sak ini iki golek kaya bunda niku kangelan. Tenan. Limited edition. Bentuk irung sing kaya ngono niku suwangel Nih. Kalau wes suwe ra ketemu bunda, begitu covid wah bentino ketemu ben lebu kamar kaya mbiyen kae dil. Tul jaina ora nudel ora pena. Nudel krasa penak sing didudel ndanga-ndanga. Angel, angel. Iki wong iki ngadeg pengen kena corona apa iki? Oh, ora. Jenengan persani, pengamen, pemulung, gelandangan, kula wingi bagi-bagi sembako ning dalan niku. Nggo turu gerobak jira kena corona niku. Bahkan wong edan niku kula dereng krungu. Bahkan wong edan niku sehat terus. Jenengan persani jalu wong edan niku. Kudanan, yo ora pilek. Turu pinggir dalan yo ora masuk angin. Buktine ra ono. Wong edan kok njaluk kerokan niku ra ono. Mangan sego bosok wetenge yo ora mules. Nggih. Pertanyaannya, kenapa orang edan niku ora tau lara? soale randui beban pikiran Milo jamaah alkindiliah yang jenengan pengen sehat terus dadi ya wong lo lak goblok to dadi ya wong sing ora di beban pikiran goblok goblok iki lho kok malah edan iso ngendi to iki Ojo kakean beban pikiran. Ayo saya ini tak takon. Kira-kira jenengan karo calon bupati ini luwih kakean pun di pikirane. Calon bupati, Milo sing potensi edan jenengan apa calon bupati? lu kan ngatain, milo supaya ora terlalu abot beban pikirannya yo ketemu kiai. Men ono sing ngandani kados wa wasiate jenengan aja neko-neko aja leno aja nakal. Soale wong niku ketangkep KPK biasanya mergo neko-neko mergo leno mergo nakal. Niku saat ini sing disekel KPK niku 120 bupati wali kota niku. Kula mboten pengin salah satu di antara mereka menjadi nomor 121. milo kudu selamat. Engko lha yo ngisini-ngisini. Kembian arepe nyalon sewane sapa to? Gus Miftah ngono. Oh, ke cekel KPK. Waduh yo. Langsung kula barang diselidiki. Jangan-jangan menerima transferan. Ya Allah. Zong. Zong. Pokoknya uang-uang niku selamat men kula seneng pas ngaji ning Bantul sesuk kancani Pak Halim, ngaji ning Sleman kancani Pak Agus. Ngono kula seneng, santai mawon. Wong kula niku ajeng tuku tanah ngarep niku urung lunas e kurang njaluk kok. Hmm. Lha tenan. Aku ki ngomong ngene ora njaluk, mun ben krungu. Kode matamu. Oh, sesuk milih aja nganti mergo dhuwit. Nggih napa mboten? Arosi wal murtasi finar sing nyogok karo sing disogok padha-padha ning neraka. Ayo ibu-ibu milih pundi nyogok napa disogok? Eh? nyogok napa disogok oh, malah sogok-sogokan nih kebiye angel angel tarik seri mongko lah kenapa teori kali praktek niki kok beda jawabannya sederhana karena nyuwun sewu Gusti Allah kok mau atur raiso. Gusti Allah kok mau atur teori, akal, ke apapun niku nyuwun sewu ora iso. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul magirin. Sing pinter ngreka daya niku namung Gusti Allah. Mila kula ngomong kali pemerintah niki men menjrengoke pemerintah. Lak wingi demo sing kados ngoten bakar-bakar cangkeme muncrat kabeh bengok-bengok ora nambah Covid-19 maka saya sampaikan kepada pemerintah pemerintah hari ini harus lebih lunak untuk membuka pengajian dan majelis taklim. Mila kula niku suweneng karo Sultan. Ngarso dalam niku lak ngendikan, ngarso dalam ini ada peningkatan jumlah covid di Yogyakarta bagaimana? Terus biasa wae, tetap beraktivitas, rakyat juga butuh makan. Nggih napa mboten? Nggih, sing penting jaga protokoler. Weloro ya dilebokke rumah sakit nggih rampung to niku. Jangan dibuat jelimet. ini demo oleh ngaji oleh. Mila kula orang gagas. Kok umpah umpamane rene ngelarang? Gus, ulun cewu gak boleh pengajian. Oh, tak lawan kok nih? tenan. Kula orang urusan kok kula. gini apa batin Kok sampai ono wong moro rene Gus minta gak boleh pengajian baru seperti tak lawan es tuh. Wong demo kaya ngono. Apa perlu rakyat yang biasa melu ngaji itu demo riyen supaya diijini apa napa mboten? ngono lho jadi sing fair-fair mawon mila ngarsa dalem niku leres lak lore tambake wong nyatane awake dhewe niki kathah sing nyuwun sewu sudah mulai PSBB napa niku begitu dompet dibuka PSBB pas saya buka bersih mergo wis ora ana isine nggih napa mboten iya. ayo saniki nyuwun sewu pejabat pundi sing nyediake sembako kaya pondok sing didom enten apa mboten Ora ana. Mila sepindamale kula ulangi niki jamaah sing rawuh mbok keng Bantul, Sleman, Blora napa di mawon sing jenengan ra duwe sembako tenan mungkin mampir teng Buri. paket setunggal-setunggal. Ayo. Calon bupati rawani aku wani kok kepiye ta? Soalnya lah calon bupati ngono malah menderani suap lah kula lah mboten nyalon nopo napa nggih napa mboten? Ayo mila nyuwun sewu. Niki waktine carane pripun? Kula kemutan. Innallah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Kita rubah keadaan ini. Tetap menjaga jarak dipatuhi dan lain sebagainya. Tapi ya ayolah diberi keluasan. katun kalau wingi kalau ngaji tempat Kalongan tempat Malang ditelepon kali Pak Ganjar, "Gus aja ngaji dhisik." Lah napa, Pak? Iki viral kini medsos gara-gara Gus minta ngaji. Lah lo jawab, kula niku lak ngaji mergo diundang karo panitia. Panitia niku wani gawe pengajian mergo angsal izin Songko Kapolres, Bupati sak piturute. Umpama dilarang kudune aparate ya ora ke izin. Kok kula ngaji sing disalah-salahke salah kula. Niku lak orang nalar, niku jenenge jaka sembung bawa golok, nggak nyambung Mila nyuwun saya dulu saya mau tegur kan buahmu Pak Ganjar. Kula nggak ngomong ngoten. Wong kula niku iso pun pundi-pundi mergo diundang karo pani panitia. saya ya mau marang aku dengan ngaji kaya Kiai Ayu? Wah. Ya aku mending kelon ning ngomong karo bojoku kok. ke. Tarik, sis, aku ngono. Bojoku langsung semangka. Nah. Hai sis. Insyaallah. Tarik bun matamu, tarik. Oh bunda niku pengertian banget to. Kula mulai ngaji kesel, sambut tongkatnya dijiko, blangkone dicopot, katoke plotroke. Bunda takon, "Apa ke saya?" Nggih aku kesel bun, mang mlumah. Lah pripun tak ida-ida? Ya Allah, tidak ida kok melumah iki lho. Ila pun dungo bareng-bareng mau. Mudah-mudahan keadaan ini kita dikasih kesempatan untuk oleh Allah untuk merubahnya, nggih. Mantan mawon pun to. Maka jenengan sesuk persani dina Jumat deng iNews TV niku lak so nonton YouTube e. Niku kula kali Parituan Kamil berbicara soal vaksin. Sak janjane vaksin iki kepiye? Wis dijajal wingi kali Parituan Kamil. Niku supaya dia lebih paham. Ya pun, saya ngadeg hasbi robi bareng-bareng. Sallu ala Nabi Muhammad. Ampun kuntur sadurunge donga nggih. Shallu ala Nabi Muhammad. Hasbi Rabbi Jalla minta iringan originnya la ilaha illallah hasbi yang lebih khusyuk minta sama Allah hasbirah lanjut kula tandonga hasbi Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad Allahumma asrif anna al wal wal ta'un wal quruna innaka ala kulli syai'in qadir wala haula wala illa billahil aliyyil Ya Dal buatil madin Ya Arhamar Rahim tidak ada satupun kejadian tidak ada satupun penciptaan tidak ada satupun musibah kecuali semuanya ya Allah telah engkau izinkan untuk terjadi ya Allah ya Allah ya Rob semua kejadian yang ada di muka bumi ini ya Allah kami meyakini bahwa semua ini karena takdirmu ya Allah tidak ada satupun musibah yang terjadi kecuali atas izinmu ya Allah. Untuk itu ya Allah. Malam hari ini ya Allah, kami hamba-hambamu yang penuh dosa ini ya Allah. Kami menengadakan kedua tangan kami ya Allah. Kami kusukkan hati kami ya Allah. Kami teteskan air mata kami ya Allah. Untuk meminta kepadamu ya Allah. Jauhkanlah kami semua ya Allah dari segala bala Jauhkanlah kami semua ya Allah dari segala musibah. Jauhkanlah kami semua ya Allah dari segala kemungkaran ya Allah. Jauhkanlah kami semua ya Allah dari segala kemaksiatan ya Allah. Jauhkanlah kami semua ya Allah dari berbagai penyakit ya Allah. Jauhkanlah kami dari penyakit taun ya Allah. Jauhkanlah kami dari penyakit menular ya Allah. Jauhkanlah kami dan lindungilah kami dari COVID-19 ya Allah. Ya Allah ya Rob kami meyakini ya Allah Corona COVID-19 ini makhlukmu ya Allah untuk itu ya Allah kami mohon kepadamu ya Engkau angkat penyakit ini ya Allah Kau musnahkan corona ini ya Allah Kau lenyapkan corona ini ya Allah Dengan kuasamu Dengan keakbaranmu Birahmatika ya Arhamar Rahimin Ya Allah ya Rabb Jadikanlah bumi yang kami tempati ini kembali menjadi normal seperti sedia kala ya Allah. Jadikanlah kami semua ya Allah tidak dihinggapi lagi dengan rasa ketakutan yang berlebihan ya Allah. Dengan kekhawatiran, dengan kecemasan yang senantiasa tiap hari kami harus hadapi ya Allah. Kami yakin ya Allah, corona ini hanya makhlukmu ya Allah. Corona ini hanya ciptaanmu ya Allah. Dan engkau pula yang bisa melenyapkan dan menghilangkannya ya Allah. Rahmatika ya arhamar Oh, lanjut kula tandonga hasbi Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Allahumma srif anna al-wabah wal-wabah wal-bala wal wabah wal bala wa wal qurun innaka ala kulli shay'in qadir wala haula wala quwata illa billahil aliyil adim ya dal quwwatil matin ya arhamar rahimin tidak ada satupun kejadian tidak ada satupun penciptaan tidak ada satupun musibah kecuali semuanya ya Allah telah engkau izinkan untuk terjadi ya Allah ya Allah ya Rabb semua kejadian yang ada di muka bumi ini ya Allah kami meyakini bahwa semua ini karena takdirmu ya Allah tidak ada satupun musibah yang terjadi kecuali atas izinmu ya Allah. Untuk itu ya Allah. Malam hari ini ya Allah, kami hamba-hambamu yang penuh dosa ini ya Allah. Kami menengadakan kedua tangan kami ya Allah. Kami kusukkan hati kami ya Allah. Kami teteskan air mata kami ya Allah. Untuk meminta kepadamu ya Allah. Jauhkanlah kami semua ya Allah dari segala balak. Jauhkanlah kami semua ya Allah dari segala musibah. Jauhkanlah kami semua ya Allah dari segala kemungkaran ya Allah. Jauhkanlah kami semua ya Allah dari segala kemaksiatan ya Allah. Jauhkanlah kami semua ya Allah dari berbagai penyakit ya Allah. Jauhkanlah kami dari penyakit taun ya Allah. Jauhkanlah kami dari penyakit menular ya Allah. Jauhkanlah kami dan lindungilah kami dari COVID-19 ya Allah. Ya Allah ya Rob kami meyakini ya Allah Corona COVID-19 ini makhlukmu ya Allah untuk itu ya Allah kami mohon kepadamu ya. Engkau angkat penyakit ini ya Allah Kau musnahkan corona ini ya Allah Kau lenyapkan corona ini ya Allah Dengan kuasamu Dengan keakbaranmu Birahmatika ya arhamar rahimin Ya Allah ya Rob, Tak iringan orjennya. مع الله حسبي رب lanjut kula tandonga hasbi Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad Allahumma asrif anna al-ghadab wal waba wal bala wat ta'un wal quruna innaka ala kulli syai'in qadir wala haula wala quwata illa billahil aliyyil alim Ya dalam Quwatil Matin Ya Arhamar Rahim satupun kejadian Tidak ada satupun penciptaan Tidak ada satupun musibah Kecuali semuanya ya Allah Telah engkau izinkan untuk terjadi ya Allah Ya Allah ya Rabb Semua kejadian yang ada di muka bumi ini ya Allah Kami meyakini bahwa semua ini karena takdirmu ya Allah tidak ada satupun musibah yang terjadi kecuali atas izinmu ya Allah. Untuk itu ya Allah. Malam hari ini ya Allah, kami hamba-hambamu yang penuh dosa ini ya Allah. Kami menengadakan kedua tangan kami ya Allah. Kami kusukkan hati kami ya Allah. Kami teteskan air mata kami ya Allah. Untuk meminta kepadamu ya Allah. Jauhkanlah kami semua ya Allah dari segala bala Jauhkanlah kami semua ya Allah dari segala musibah. Jauhkanlah kami semua ya Allah dari segala kemungkaran ya Allah. Jauhkanlah kami semua ya Allah dari segala kemaksiatan ya Allah. Jauhkanlah kami semua ya Allah dari berbagai penyakit ya Allah. Jauhkanlah kami dari penyakit taun ya Allah. Jauhkanlah kami dari penyakit menular ya Allah. Jauhkanlah kami dan lindungilah kami dari COVID-19 ya Allah. Ya Allah ya Rob kami meyakini ya Allah Corona COVID-19 ini makhlukmu ya Allah untuk itu ya Allah kami mohon kepadamu ya Engkau angkat penyakit ini ya Allah Kau musnahkan corona ini ya Allah Kau lenyapkan corona ini ya Allah Dengan kuasamu Dengan keakbaranmu Birahmatika ya Arhamar Rahimin Ya Allah ya Rabb Jadikanlah bumi yang kami tempati ini kembali menjadi normal seperti sedia kala ya Allah. Jadikanlah kami semua ya Allah tidak dihinggapi lagi dengan rasa ketakutan yang berlebihan ya Allah. Dengan kekhawatiran, dengan kecemasan yang senantiasa tiap hari kami harus hadapi ya Allah. Lairul tidak ada satupun kejadian, tidak ada satupun penciptaan, tidak ada satupun musibah, kecuali semuanya ya Allah telah engkau izinkan untuk terjadi ya Allah ya Allah ya Rob semua kejadian yang ada di muka bumi ini ya Allah kami meyakini bahwa semua ini karena takdirmu ya Allah tidak ada satupun musibah yang terjadi kecuali atas izinmu ya Allah. Untuk itu ya Allah. Malam hari ini ya Allah, kami hamba-hambamu yang penuh dosa ini ya Allah. Kami menengadakan kedua tangan kami ya Allah. Kami kusukkan hati kami ya Allah. Kami teteskan air mata kami ya Allah. Untuk meminta kepadamu ya Allah. Jauhkanlah kami semua ya Allah dari segala bala jauhkanlah kami semua ya Allah dari segala musibah jauhkanlah kami semua ya Allah dari segala kemungkaran ya Allah jauhkanlah kami semua ya Allah dari segala kemaksiatan ya Allah jauhkanlah kami semua ya Allah dari berbagai penyakit ya Allah jauhkanlah kami dari penyakit taun ya Allah jauhkanlah kami dari penyakit menular ya Allah jauhkanlah kami dan lindungilah kami dari COVID-19 ya Allah. Ya Allah ya Rob, kami meyakini ya Allah, Corona COVID-19 ini makhlukmu ya Allah. Untuk itu ya Allah, kami mohon kepadamu ya Engkau angkat penyakit ini ya Allah. Kau musnahkan corona ini ya Allah. Kau lenyapkan corona ini ya Allah dengan kuasamu, dengan keakbaranmu. Birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah ya Rob. Jadikanlah bumi yang kami tempati ini kembali menjadi normal seperti sedia kala ya Allah. Jadikanlah kami semua ya Allah tidak dihinggapi lagi dengan rasa ketakutan yang berlebihan ya Allah. Dengan kekhawatiran, dengan kecemasan yang senantiasa tiap hari kami harus hadapi ya Allah. Kami yakin ya Allah, corona ini hanya makhlukmu ya Allah. Corona ini hanya ciptaanmu ya Allah Dan engkau pula yang bisa melenyapkan dan menghilangkannya ya Allah Rahmatika ya Arhamar Rahim Hasbi